Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan nah pembahasan kita masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan terhadap permasalahan jahiliyah yang ke-77. Nah, barakallahu fikum yaitu mengenai bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka menjadikan panutan dari kalangan seorang alim yang fajir dan juga dari kalangan seorang abid yang jahil. Yaitu mereka mengambil panutan tauladan dari seorang yang berilmu namun jahat dalam artian nam tidak mengamalkan dengan ilmu tersebut yaitu dari kalangan Yahud Nah, karena orang-orang Yahud animu walam ya'malu, karena mereka itu berilmu tapi tidak beramal. Kemudian dari kalangan Nasara, nah barakallahu fikum ahli ibadah mereka, nah mereka beramal tanpa ilmu. Nam amilu, nah barakallahu fikum walam ya'lamu, mereka beramal tapi tanpa pengetahuannya tanpa ilmu barakallahu fikum. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah termasuk bentuk tahrif mereka wa min tahrifihim termasuk bentuk tahrifnya mereka barakallahu fikum Naam yaitu mengubah atau memalingkan makna dari zahir lafadznya. Naam ma dzakarahu Allah taala annallaha Allah amarahum an yadkhulul baba sujadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka agar masuk rumah dalam keadaan sujud. Naam. Atau dalam arti masuki pintu dalam keadaan sujud wa an yaqulu kemudian seraya untuk mereka mengatakan hittatun yakni hutta'ana khatayana. Maksudnya, na'am barakallahu fikum berdoa agar diampuni dosa dosa kami. Namun mereka malah mengubah fa'abdalu hittatun di kalimati hintah. Hintah adalah semacam biji gandum. Binun fazadu fi kalamillahi ma laysa minhu. Mereka menambahkan dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala yang bukan termasuk bagian dari ucapannya. Dan ini juga banyak ya barakallahu fikum. Terkadang mereka nah barakallahu fikum orang-orang ahlu tahrif, mereka mengubah dengan cara harokatnya. Nah, lafadznya wa kalamullahu Musa taklima mereka ubah. Wa kalamullah. Jadi Lafzu Jalalah Allah wa kalamullah Musa taklima berarti maknanya Musa itu yang mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah taala yang mengajak bicara Musa alaihissalam. Berarti maknanya apa? Maknanya mereka meniadakan Allah taala itu tidak bisa nah barakallahu fikum bicara menurut mereka. Jadi mereka meniadakan Allah taala itu apa? Nah, tidak memiliki sifat berbicara. Allah musta'an. Naam, atau misalnya contoh yang lain. Innama min ibadihi alulama'u Mereka balik innama min ibadihi al-ulama'a. Artinya hanya saja Allah Ta'ala itu takut kepada para ulama. Jadi justru Allah Ta'ala yang takut kepada para ulama. Bayangkan, keliru. Nah, harokat saja keliru. Barakallahu fikum dalam al al Karim. Atau dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum. Seharusnya fa'il menjadi maf'ul itu sudah merusak makna. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa tahrifu dan tahrif itu huwa az-ziyaratu fi kitabillahi awin naqsu min kitabillahi atau tafsiru kitabillahi bighairi ma'na. Naam, tahrif itu macam-macam bentuknya. Pertama, tahrif itu adalah az menambahkan naam di dalam Al-Qur'anul Karim, naam yang bukan termasuk bagian daripada Al-Qur'an. Menambahkan harokat atau menambahkan atau mengubah harokatnya atau menambahkan hurufnya, aw naqs atau malah mengurangi dari yang ada dalam Al-Qur'an dikurangi. Aw tafsiru kitabillahi bighairi ma'na atau menafsirkan, menjelaskan Al-Qur'an tanpa Nah, barakallahu fikum atau tidak sesuai dengan maknanya. Ya, tanpa ada kecocokan dengan maknanya. Nah, ya, mengubah, menafsirkan, menjelaskan lafaz dari Al-Qur'an maupun dari kalamullah yang azza wa jalla dengan makna yang tidak sesuai. Hadza wa tahrifina tahrif. Nah, barakallahu fikum. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kata mereka itu bukan istawa maknanya adalah apa? Al-ulu wal-istiqrar meninggi dan menetap di atas bukan tapi istawa di situ maknanya istaula. Naam, istaula. Mereka menambahkan apa? Nah, barakallahu fikum. Naam lam di situ. Eh Allah musta'an. Istaula kata menguasai. Itu semuanya keliru ya karena mereka berdalilkan dengan dalil yang lemah yaitu dari kalangan orang Nasrani, Akhtal, Al-Akhtal Nasrani. Nah, barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, eh, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih dalam kitab Lamiyah. Eh, Lamiyah adalah pantun atau puisi mengenai akidah dan juga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diakhiri dengan huruf lam. Beliau mengatakan kubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza istadalla qala yaqulu akhtalu Atau wa idza istadalla yaqulu qala akhtalu Kubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu. Nah, alakah celanya Alangkah tertelannya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggung mereka. Bayangkan Al-Qur'an yang dilemparkan di jauhkan. Nah, wa idastadalla apabila dia berdalilkan nam qala yaqulul akhtalu atau yaqul qala al-akhtalu. Nam. Jika berdalilkan mereka mengatakan apa? Qala yaqulul akhtalu. Nam. Akhtal berkata seperti ini karena akhtal itu adalah apa? Seorang penyair Nasrani. Nam yang mengatakan apa? Qad bishar bisyr ala Iraqin min ghairi damin wala sayfin Aw min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Naam, Bishr telah menguasai Irak. Naam, tanpa adanya peperangan, tanpa ada penumpahan darah. Maksudnya istawazum ana istaula. Menurut mereka ya, Allah musta'an. Jadi perlu berhati-hati dalam masalah naam menafsirkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala atau menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai sembarangan. Kita lihat sini, li'anat tahrifa ima an yakuna fil lafzi karena penyelewengan atau pengubahan itu tadi, na'am barakallahu fikum, itu terjadi pada lafaznya wa ima an yakuna fil ma'na atau maknanya yang diselewengkan. Ya, penyelewengan tersebut terjadi pada lafadznya juga bisa diubah lafadznya atau bisa juga pada maknanya wa ala hadzal namati kullu man yuhawilu tafsir al-Qur'an maka berdasarkan Nah, barakallahu fikum langkah ini setiap orang yang berupaya untuk menafsirkan Al-Qur'an awil ahadits ataupun hadis-hadis bi ghairi ma'nahuma as-sahih tanpa didasari makna nah barakallahu fikum yang benar untuk keduanya. Min ajli nusrati madhhabi Mungkin dalam rangka untuk menolong atau membantu madhabnya pemikirannya. Awit tiba'i syahwati atau dalam rangka untuk mengikuti hawa nafsunya. Au husuli mm, mat'amih atau juga Nah, barakallahu fikum agar terwujudkan apa yang di, yang dia inginkan. Ngam. Tamak dengan perkara yang mungkar. Wa qala ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, Allah Ta'ala berfirman, apabila mereka berjumpa kepada orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ini sifat orang-orang munafikin waliyadzubillah. Al-ayah. Wa hadha huwa dan inilah yang namanya nam sifat kini. nam barakallahu fikum an nifak ya sifatnya orang-orang munafikin wa nifaqu wa tahrifun nususi fi yahud sedangkan nifak menyembunyikan aslinya nah barakallahu fikum menampakkan zahirnya bersama kaum muslimin namun aslinya adalah kufur dan membenci kaum muslimin ya wa tahrifun nusus dan juga me atau memalingkan nah barakallahu fikum zahir nas atau zahir daripada dalil adalah langkahnya metodenya orang-orang Yahud Nah, wa nifaq wa tahrifun nususi tariqatul yahud. Allah musta'an. Tsumma qala ba'daha kemudian setelahnya Allah Taala berfirman Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Di antara mereka adalah ummiyun, tidak bisa tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa pula menulis. Nah, barakallahu fikum. Naam. Mereka tidak mengetahui alkitab, tidak mengetahui Allah azza wajal kecuali sekedar enam anggapan-anggapan atau sangkaan-sangkaan mereka wa inhum illa yadhunnun. Tidaklah ada bersama mereka kecuali sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan Haula'i humul ubadul juhal. Perhatikan, mereka adalah para para ahlu ibadah. Naam yang bodoh. Ya, yaqra'una Taurat, mereka membaca Taurat, walakin la ya'rifuna ma'naha. Tapi mereka tidak mengetahui maknanya. Fa yattakhiruhum haula'i a'immatan lahum lahum juhal. Akhirnya, nah barakallahu fikum mereka menjadikan para ahlu ibadah tersebut sebagai imam-imam mereka padahal mereka dalam keadaan bodoh. Fala yajuzul iktida'u illa bi'alimin 'amil. Maka tidak diperbolehkan barakallahu fikum hafizakumullah mentantah, meneladani, mengikuti jejak nah kecuali kepada orang yang berilmu dan beramal. Wa haula'i humur rabbaniyun. Mereka itulah yang dikenal dengan para ulama ar-rabbaniyun, alladzina yu'allimuna an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih, yaitu para ulama yang mereka mengajarkan atau mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Naam. Wa kadzalikal ubadul juhal, demikian juga para ahlu ibadah yang bodoh, layuk tadabihim, tidak boleh jadikan panutan dengan mereka. Naam. Tidak boleh jadikan panutan mereka ya. Naam. Wa in kana indahum zuhdun wa ibadatun, walaupun mereka memiliki sifat zuhud dan juga ibadah, lakinnahum ala ghairi tariqin sahih, namun akan tetapi mereka tidak berdasarkan atau tidak tidak berada di atas jalan yang benar. Wa ghairi hudan min Allah Subhanahu wa taala dan mereka berjalan tanpa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka tidak selamat. Karena ciri-ciri hati yang selamat adalah yang mengikuti sunnah dan juga nah menghindarkan dari perkara bid'ah. Na'am barakallahu fikum dan juga apa? Na'am barakallahu fikum. Nam jauh dan juga menghindarkan diri dari kesyirikan sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaihi dalam kitab Fathul Qadir. Naam, Al-Imam Syaukani mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala beliau menukilkan dari kalangan al tafsir Naam illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang di hadapan Allah taala dengan membawa hati yang selamat kata beliau al-qalbu as-salim huwa as-salim huwa naam barakallahu fikum naam al-qalbu <clears throat> eh, hati yang selamat kata beliau adalah as-salim minasy-syirki al-khali min al bid'ati al-mutmainnu lis-sunnah yaitu hati yang selamat adalah hati yang naam barakallahu fikum selamat dari kesyirikan dan kosong dari perkara bid'ah, jauh dari perkara bid'ah, kemudian al-mutmain oleh sunnah dan condong serta tunduk dengan pada nah tenang hatinya dengan as-sunnah barakallahu fikum itu hati yang selamat. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yaj'alana minal muttaqin. Nasallahu an yaj'alana minal muwahhidin. Nasallahu an yaj'alana minal amilina bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.